membela Al-Quran Al-Kirim dari berbagai macam tipu daya maka baik itu tahriz, lafzi ataupun makna. Yang ketiga berupaya untuk menyebarkan makna yang sahih dari makna Al-Quran menyebarkan ke tengah-tengah kaum muslimin makna yang sahih dari isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, dengan meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Turun dari sisi Allah SWT Allah yang mengatakannya. Allah yang menyampaikannya kepada Jibril. Kemudian sampai kepada kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana Jibril menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bentuk agama dan nasihat bagi kita Allah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ayaqum al-insanu bihtirami hadha al-Qur'an al-azim hendaklah seseorang memberikan penghormatan memuliakan, menghormati Quran yang agung ini. Dan bentuk memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran yang agung ini, tentunya bukan dengan meletakkannya di atas kepala atau menciumnya, tetapi bentuk memuliakan Al-Quran diantaranya tidak boleh menurut pendapat Syekh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci. Sehingga jangan sampai memegang Al-Quran orang-orang yang terjatuh dalam hadat, terutama hadat akbar. Yaitu diantaranya al-junub, orang yang junub. Meskipun dalam permasalahan ini fi khilaf ada perselisihan terutama dalam hadis yang dibawa oleh Syekh itu la al Qur'ana illa tahir. Tidak boleh untuk memegang Al-Qur'an menjamah Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Dan di sini banyak ulama yang lainnya melemahkannya. sehingga bentuk seseorang menghormati muliakan Al-Quran jangan sampai dia bermudah-mudahan terutama orang-orang yang terjatuh dalam hadas akibat untuk memegang Al-Quran hendaklah dia bersuci terlebih dahulu dia bersuci terlebih dahulu adapun hadas aswab masih diperbolehkan yaitu dia memegang Al-Quran. Hmm. Oleh karena itu Syekh memberikan solusi boleh untuk seorang memegang Al-Quran dengan memakai penghalang, pelapis, kain ataupun yang lainnya. Itu bagi orang-orang yang ada aktual. Dikarenakan Syekh Rahimullah Ta'ala dan sebagian ulama yang lain Mereka berjaya dengan ayat di surat Al-Waqi'ah La yamassuhu illa al-mutahharun La yamassuhu illa al-mutahharun Tidak ada yang menjamahnya kecuali yang disucikan Kemudian Syekh menguatkan ayat ini La yamassuhu ana illa zahir Sehingga mungkin tadi telah kita sebutkan di sana ada persisihan karena dari hadis-hadis yang sering kita lalui pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa innal mu'min la yanjus hayan wa mayyitan seorang mukmin itu tidak najis di masa hidupnya ataupun setelah meninggalnya. Kemudian yang keenam kata Syekh bin Nasihat di kitab Allah Azza wa Jalla Allah tada'ahu fi mawdi'in yumtahanu fihi termasuk nasihat terhadap kita Allah artinya perbuatan baik sikap yang baik yang harus kita lakukan terhadap kita Allah Al-Quran maka tidak boleh untuk meletakkannya di tempat-tempat yang hina di tempat-tempat yang tercela di mana saja yang hal itu merupakan peletakan yang terhina, yang tercela, maka dijauhi. Seperti tempat-tempat kotoran, ataupun sampah, ataupun spiteng dan yang lainnya. Semua tempat yang tergolong hal itu adalah tempat yang terhina, tempat yang kotor, apalagi najis. Maka bentuk sikap yang baik terhadap Al-Quran kita tidak boleh meletakkannya di tempat-tempat tersebut maka itu disebut sebagai agama nasihat bagi kita Allah hanya saja di sini Syekh membolehkan seseorang meletakkan Al-Quran di tanah yang suci ya di tanah yang suci seperti apa contohnya? Seperti ini, lantai. Ini tergolong tanah yang suci. Nah, Atau mungkin di sana ada masjid masih pakai tanah, tetapi suci karena otomatis sebagai masjid dia letakkan di atas tanah tersebut. Ketika apa? Ketika sujud. Ya ketika sujud. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang melakukan sujud tilawah ketika dia membaca Al-Quran. Ya. Dia sujud tilawah, dia membaca Al-Quran, di ayat sajadah. Tidak mungkin Al-Quran itu dipegang oleh tangan kirinya tangannya ini. Iya. Kenapa? Ada seorang sujud yang kemudian dirinya dipegang. Allahu Akbar. Ini boleh tidak dipegang ini karena untuk mulai Al-Quran dia sujud gini atau tidak? Hmm? Tidak boleh. Tidak sah sujudnya karena sujud di atas tujuh anggota sujud. Nah, sehingga sebelum dia sujud diletakkan dulu. Dia sujud di situ. Itu boleh. Atau kata Syekh ada sebagian orang sholat pakai Al-Quran. Sebagian orang memberatkan diri sholat dengan membaca Al-Quran. Ketika dia sujud harus kemana kalau qurannya Boleh diletakkan di tanah tersebut atau di lantai yang suci Hmm. Tapi kalau bukan dalam kondisi itu jangan. Kalau bukan dalam kondisi sujud maka jangan. Ya hindari. Sebagai kita selesai baca Al-Quran jangan segeledah. Tempat-tempat sudah disediakan. Itu semua sebagai bentuk agama nasihat bagi kita Allah supaya Al-Quran kita berbuat baik terhadap Al-Quran dengan apa? memuliakannya, menghormatinya ya ini hampir sama dengan poin yang kelima sehingga letakkan di tempat-tempat yang terhormat yang mulia ya. sehingga dari meletakkan Al-Quran di biasaan kita biasanya. Jadi siap samping, apalagi di celana, yang nantinya seorang duduk dan mungkin keduduki apa di sini Hmm. Atau ditanyakan kemarin kepada Mas ayat di antara kita terkadang lupa meletakkan Al-Quran atau kitab atau buku yang di situ ada tulisan Al-Quran di bawah jok motor. Tadi. Ya alasan ini itu hujan dan lainnya. Itu ditanyakan kemarin sama yang datang. Kan? Hasan dihindari. Hasan dihindari mengatakan Al-Quran atau tidak yang banyak tertulis dalam Al-Quran di bawah jok motor. Kenapa? Karena berujuk kita. Kecuali darurat kondisinya, tidak ada lagi tempat yang mungkin untuk membawanya mimbab darurat saja mimbab darurat saja kalau tidak letakkan di kantong di tas atau plastik dan lainnya digantungkan di motornya jangan di bawah joknya semua adalah bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Sehingga Syekh mengingatkan kepada kita apa yang sering dilakukan oleh anak-anak biasanya. Ketika Al-Quran ini berceceran, ya. ataupun buku-buku berlepasan, dan di sana tertulis Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat, banyak yang buang di tempat-tempat sampah. Atau sebagian anak adalah Melipatkannya sebagai kapal kapal Padahal di kertas tersebut tertulis ayat-ayat Al-Quran. Maka dihindari bentuk seperti itu. Itu di antara sekian makna maksudnya Al-Qur'an untuk kita jaga yang menunjukkan sebagai nasihat bagi kita Allah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum Ad-dinu nasiha qulna liman? rasul sallallahu menjawab wali rasulih. Setelah menjawab lillah wali kitabihi, kemudian yang ketiga wali rasulih. Agama adalah nasihat bagi rasulnya. Maknanya sudah kita sebutkan bukan berarti Rasulullah SAW dinasihati. Tetapi nasihat adalah badal khair lil khair. Mencurahkan kebaikan kepada yang lainnya, Artinya apa sikap kita sebagai sikap yang baik terhadap Rasulullah SAW. Maka itu disebut nasihat bagi Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Yang pertama kata Syekh sebagai bentuk agama nasihat bagi Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Sikap yang baik, perilaku yang baik terhadap Rasulullah SAW yaitu al-imanu tam bidisaratihi beriman secara sempurna terhadap risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah taala arsalahu ila al bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutusnya Rasulullah SAW ini ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluk. Nah, iman risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, surat Rasulullah SAW diutus dengan wahyu, itu semua jami'il khalqi berlaku untuk seluruh makhluk. Arabihim wa ajamihim bal insihim wa jinnihim begitu kalangan Arabnya ataupun kalangan non Arabnya demikian pula manusianya ataupun jinnya semua mereka wajib untuk beriman dengan sempurna terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah wahyu min indillah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala Di surat An-Nisa ayat yang ke-79 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Sana lin-nasi Kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rasul kepada manusia. Surah Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Qur'an disifati dengan Al-Furqan kepada hambanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil 'alamin nadhira agar menjadi peringatan bagi seluruh alam bagi seluruh alam menunjukkan bukan Arab saja sehingga Islam bukan Islam Arab saja ya dari Islam internasional bukan semata Nusantara tetapi Islam internasional datang dari Arab dan berlaku untuk seluruh dunia sehingga Indonesia tidak dibenarkan untuk istiqlal merdeka Islam sendiri ya, dengan menerapkan Islam Nusantara Islam Gajah Mada seperti itu Islam Nusantara Islam Gajah Mada ya. tapi Islam tetap mengacu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seandainya ayat yang ke-107 Allah sudah firmankan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi segenap alam segenap alam ya, sehingga bukan hanya Arab dan non Arabnya saja tadi sampai pun jin dan manusia pun mereka di atas syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi dan ayat dalam hal ini banyak tentunya ya. yang menunjukkan bahasanya Rasulullah SAW diutus untuk segenap manusia ini Rasulullah ilaikum jami'ah Sesungguhnya aku adalah Rasul untuk kalian semuanya wa min nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua termasuk nasihat bagi Rasulullah SAW sikap yang baik perilaku yang baik terhadap Rasulullah SAW yaitu tasdiqu khabarihi membenarkan berita yang diberitakan oleh Nabi SAW wa annahu sadiqun masduq dan bahwasanya Nabi SAW sadiqun masduq Sadiqun fi ma yukhbiru bihi. Benar dalam apa yang beliau beritakan. Masduqun fi ma akhbara bihi min al-wahyi dan dibenarkan apa yang beritakan dari wahyu. Fama kadzaba wala kadzaba sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sama sekali Rasulullah SAW berdusta. Maka apa yang benar, yang sahih bihin naqlu, yang sahih menukilannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama nasihat bagi Rasulnya kita benarkan berita-berita tersebut sesuai dengan kaidah penerapan diterimanya berita yang sahih atau hadis yang sahih. Hmm. Karena para ulama telah membuat kaidah bagaimana dalam menerima khabar Rasulullah SAW. Baik itu syarat hadis sahih ataupun hasan. Tentunya dinukil dari orang-orang yang terpercaya. Mana qalahu adlun dhabitun. Yang dinukil oleh seorang yang adil yang dhabit. Dan juga muttasil bersambung sanadnya di dalam muntaha sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berita yang dinukil dari Rasulullah SAW tidak dinukil, tidak dibawa oleh orang-orang yang dusta. Tidak dibawa oleh orang-orang yang lemah hafalannya. Yang disangsikan beritanya. Tapi semua bersandar sambung menyambung melalui orang-orang yang kuat, yang terpercaya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi sehingga termasuk dalam kategori syarat seperti itu diterima oleh para ulama dan digolongkan sebagai hadis yang sahih ataupun yang hasan ataupun yang sahihun lil hujjiyah dianggap benar untuk dijadikan hujjah. Tanya. Baik itu yang diberitakan oleh Rasulullah SAW Fima Allah Perkara-perkara yang telah berlalu Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW Yang ma'ruf dengan kisah Israeliyah Kisah-kisah Israeliyah Selama hal itu sesuai dengan syarat Hadis sahih Diterima sebagai hujah Tugas kita untuk membenarkannya Tugas kita untuk membenarkannya ataupun dalam perkara-perkara gaib yang akal kita tidak mampu untuk menjangkaunya. Seperti apa yang telah kita lalui tentang yang zilu rabbuna ila sama dunia sudut thuluthil di akhir. Allah sudah turun ke dunia di sepertiga malam terakhir. Ini ada perkara gaib yang kita tidak tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu Atau Hadis yang telah kita lalui hadis yang keempat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu SWT jenis di perut ibunya itu semua adalah perkara gaib yang tugas kita hanya membenarkannya selama itu adalah sahih sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau fima mustaqbal berita-berita yang menyangkut perihal-perihal yang akan datang maka kita benarkan pula seperti dalam hal ini yaitu Rasul SAW memberitakan perkara yang akan datang di antaranya ubasyirukum bimahdi aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan kedatangan al-mahdi al-mahdi Imam Mahdi yang ma'ruf hmm. يبعث bi ikhtilafin fi ikhtilafin minan nas wa zalazil wa mala sohahan. yang mana Al-Mahdi ini diutus ke tengah-tengah manusia yang berbeda, beraneka ragam dan dalam kondisi zalazil penuh berbagai macam bencana. Kemudian yuksimun mal sohahan, membagikan harta secara merata. Dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW Al-Mahdi minna min ahli al-bait yuslihu Allah fi lailatin Al-Mahdi di tengah-tengah kami merupakan ahli bait dan Allah SWT perbaiki dalam semalam saja dan hadis-hadis yang lain demikian pula dalam Sahih Bukhari ketika Nabi Isa turun bersamaan dengan diutusnya pula Al-Mahdi maka takrimat lahu takrimat min Allah kata Nabi Isa sebagai bentuk kemuliaan dari Allah SWT yusalli fikum imamukum salat di tengah-tengah kalian imam kalian yaitu Al-Mahdi beliau pun salat di belakang Al-Mahdi dan ini ada adalah berita dari Rasulullah SAW Fima Istiqbala Dalam perkara-perkara yang akan datang Tugas kita membenarkannya dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya al-mahdi yub'atsu min al-masyriq wa yub'u inda baitillahi al-haram. Beliau datang dari arah timur. Dari arah di sisi Baitullah atau di sisi Ka'bah. Tanya. Maka berita-berita ini semodel ini tugas kita untuk membenarkannya. Bahkan para ulama mencantumkan bahwasanya khurujul mahdi atau bi'tatul mahdi min asyratis sa'atil kubra termasuk ciri pertanda besar datangnya hari kiamat. Ya. Ciri besar bukan ciri kecil lagi. Datangnya hari kiamat. Eh, di sini Mahdi bukan Mahdi Gadungan. Bukan Abdullah Zubair Amir. Tanya. Sebagai Al-Mahdi Gadungan. Palsu. Dia ingin meniru supaya dikatakan Al-Mahdi sehingga data, dia datang bersama 10 atau 11 rombongan WNI untuk dibayar di sisi Ka'bah. Ya, kenapa? Karena dia tahu hadis tadi. Mahdi itu datang dari timur dan dibayar di sisi Ka'bah. Dia pun meminta kepada pengikutnya yang 10 ini untuk membayar diri di sisi Ka'bah. Sehingga memproklamirkan diri sebagai Al-Mahdi. Tanya. Cuman sayangnya umat Islam tentunya mereka paham. Hanya segelintir orang yang tidak paham. Bahkan menunjukkan kebodohan Abdullah Subir Amir ini yang mengakui Imam Mahdi Rasulullah SAW sudah mengatakan tadi dalam hadis Abu Salamah Al-Mahdi minna min ahli al-bait yuslihu Allahu fi lailatin Al-Mahdi adalah termasuk Ahlul Bait. Termasuk Ahlul Bait. Yang kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab An-Nihayah, ismuhu kasmin nabi wasmu abihi kasmur rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama Al-Mahdi ini namanya seperti nama nabi. Kata Ibnu Katsir Ahmad atau Muhammad. Karena nama nabi kita siapa? Ahmad atau Muhammad semuanya nama, nama nabi kita Muhammad alaihissalam dan nama bapaknya sama seperti nama bapak nabi nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah sama sehingga Ibnu Kadir menyebutkan Al-Mahdi ini namanya yaitu Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Fatimi Muhammad bin Abdullah dari keturunan Husain dari Fatimah. Ya, dari keturunan eh, Al Hasan, dari keturunan Al Hasan sehingga beliau disebut Al Hasani Al Fatimi dari garis Hasan dari putri Rasulullah SAW Fatimah radhiyallahu taala anha. Tanya. Sehingga dia dalam hal ini budak dalam hadis ini. Ahlul bait la yaqbalu alaihi sadaqah. Mereka tidak menerima sedekah. Ahlul bait keutusannya tidak menerima sedekah. karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat cucunya Al Hasan atau Al Husain sedang memakan sebutir kurma, maka beliau mengkoreknya. Kuh, kuh, lempar buang. Rasulullah langsung masukkan jarinya supaya dikeluarkan kurma tersebut. Enggak cuma bilang buang, buang. Enggak. Iya. Dan nah, itu pun kita seharusnya ketika kita melarang anak kita berbuat yang tidak wajar, yang tidak terhormat. Kalau bisa jangan cuma melarang, jangan jangan diambil anaknya. Jangan cuma ucapan, tapi perbuatan. Sudah selesai di sini. Langsung praktek dengan masukkan jarinya ke mulut cucunya ini mengorek. Tanya. Kemudian Rasulullah mengatakan akhsya minas sodaqah. Aku khawatir kurma tersebut dari sodako." Ya, khawatir kurma tersebut dari sodako. Itu keistimewaan Ahlul lebih." Keluarga Rasulullah SAW tidak menerima sedekah, adapun hadiah iya menerima. Nah. Sehingga Abdullah juga ini apa? tidak segan-segan memasang rekening. Ya. Yang mau ikut andil berdakwah itu jihad hubungi rekeningnya ya. mengemis ahlul bait mengemis ya tidak selayak, tidak sepantasnya. Apalagi ini adalah jelas-jelas penipuan. Kan? itu dari sekian berita yang diberitakan oleh Rasulullah SAW belum berita-berita yang lain. Yang ketiga termasuk agama nasihat bagi Rasulnya Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, Sikap yang baik Perilaku yang baik yang harus kita lakukan terhadap Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam kata Syekh Utsaimin ta'ala sidqul ittiba'i lahu jujur dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam jujur benar itibai terhadap Rasulullah SAW tidak gadungan pula ya, tapi mengikuti Rasulullah SAW zahiran wa batinan lahir batin tapi bukan hanya tohirnya saja yang berjanggut ya, ataupun pakai jubah dan yang lainnya tetapi dalamnya penipu pokoknya ya. banyak orang-orang yang beratribut sunnah hanya untuk menipu membuat onar ya membuat onar membuat rancuan atau menyelinap di tengah-tengah dakwah sehingga dia membuat kerusakan di mana-mana. Menggambarkan kepada manusia bahwasanya dakwah yang mulia ini keras atau dakwah yang mulia ini arogan dan yang lainnya. Kenapa? Karena segelintir orang di sana yang mereka mengikuti Rasulullah SAW hanya zahirnya saja, batinnya tidak. Kan? sehingga dakwah ini dirusak oleh kebanyakan orang-orang yang seperti ini. Kebanyakan orang-orang yang seperti ini. Saya terkesan Islam di mata manusia adalah sesuatu yang ditakuti. Artinya syariat yang liberal dan yang lainnya. Padahal Islam adalah mudah. Inna dina yusrun. Sungguhnya agama ini adalah mudah. Dan tentu jujur seseorang dalam mengikuti Rasulullah SAW kata Syekh la tatajawaz syari'atahu wa tunqis anha. Dia tidak melampauinya dan tidak menguranginya, tidak melebih-lebihkannya dan tidak menguranginya. Tidak menambah-nambah apa yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW ataupun tidak menguranginya. Tidak berinjil bergasan. Yang itu tidak ada tidak ditempuh oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia beride, bergagasan, oh ini, ini baik. Yang disebut oleh para ulama adalah istihsan, beranggapan baik. Bo'yau, kata orang Jawa. Ya. Mudah-mudahan baik katanya. Tidak. Agama itu tidak ada istihsan, beranggapan baik. Semuanya meniru, mencontoh kepada Rasulullah SAW sebagai sidqul ittiba' benar dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai akhirnya Sunni ya, menampakkan Sunnah tetapi batinnya adalah Syi'i Syiah ya, ataupun Khawarij dan yang lainnya. Oleh karena itu kata Syekh fataj'aluhu imamaka fi jami' ibadat. Jadikanlah Rasulullah SAW itu imam kamu dalam seluruh praktik ibadah. Jadi Rasulullah SAW ini imam kita, pemimpin kita, kuduah kita dalam seluruh ibadah. yang sampai sebagiannya saja. Jadikan Rasulullah adalah pemimpin kita dalam sholat seperti apa sholatnya, dalam zakat, dalam haji seperti apa hajinya, zakatnya seperti apa puasanya, seperti apa jihadnya, seperti apa muamalahnya, seperti apa berdagangnya Dan yang lainnya Dalam seluruh perkara-perkara ibadah Jadikan Rasulullah SAW sebagai Uswah hasanah Kedua kita Contoh kita, tauladan kita Inna Rasulullah SAW wa imam, hadil ummah wa wa matba'uha Karena Rasulullah SAW adalah imamnya umat ini Dan yang diikutinya dari umat ini Karena itu kata ulama sebagai konsekuensi syahadat anna Muhammad Rasulullah muqtada tuntutan syahadat Muhammad Rasulullah yaitu sidqul ittiba benar jujur dalam mengikutinya karena Allah SWT firmankan kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni dikatakanlah jika kalian mencintai Allah SWT apa kuncinya Ya. Kuncinya itu fattabi'un ikutilah aku. Sehingga ayat ini kita keluarkan sebagai ayat intihan, ayat ujian, ayat yang digunakan untuk menguji seseorang. Sejauh mana kecintaan dia kepada Allah, maka diukur sejauh mana dia mengikuti Rasulullah SAW. Ul in kuntum Allah. Katakanlah kalau kalian mencintai Allah, apa seharusnya? Kalau mencintai Allah, fattabi'un ikutilah aku ikutilah Muhammad alaihi wasallam ya sehingga sebagai batu loncatan batu ujian bagi manusia ketika mereka mengaku mengklaim ya cinta Allah cinta Allah mana syariat Rasulullah SAW yang diikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikuti maka jikalau besar dan benar pengikutinnya terhadap Rasulullah SAW maka benar pula cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kecintaan seseorang tidak banyak. Yang tidak banyak. Satu kuncinya, ikuti Rasulnya. Karena mengikuti Rasulnya adalah perkara yang akan menyampaikan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang ketiga Wallahu ta'ala aswab Masih ada dua makna lagi Sebagai agama nasihat bagi Rasulnya alaihi salatu wassalam Subhanallah wa bihamdihi Thank you.